Pada tahun atau pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW sudah menentukan pemimpin-pemimpin dalam perang Mu'tah. Disebutkan diantaranya sahabat yang mulia Zaid ibn Harithah. Kalau beliau terbunuh digantikan oleh Ja'far ibn Abi Talib. Kalau beliau terbunuh digantikan oleh Abdullah ibn Rawah. Mulai para munafikin kasakusuk kalau Nabi menyatakan kalau ini mati diganti ini, kalau ini mati diganti ini, artinya kalian akan benar-benar mati. Ngapain? Berangkat untuk mati. Tetapi para sahabat Ridwanullah Alaihi majma'in tidak bergeming. Tidak terpengaruh oleh ucapan-ucapan mereka. Thumma mawda hatta nazalu ma'an min ardi syam. Maka berangkatlah mereka sampai mereka mencapai daerah Ma'an sudah di daerah Syam. Fabalaghan anna Hiraql qad nazala ma'ab min ardil balqa fi alfin min qaumi. Setelah sampai di daerah Ma'an, mendengar bahwa Heraklius telah mengirimkan tentaranya sejumlah seribu orang dan diletakkan di daerah Balqa. Wandamma ilaihim dan bergabung bersama mereka suku-suku Arab di sekitarnya. Di antaranya suku Bani Lakham, Bani Judam, Walqain, Wabahra, Wabeli Mereka semua bergabung dengan jumlah mi'atu alfin, seratus ribu orang. Alaihim rajulun min Beli. Yang memimpin mereka seseorang dari suku Bali dan seorang dari Irasyah. Yuqalu lahu Malik ibn Rafilah yang dipanggil dengan nama Malik ibn Rafilah. Maka kaum muslimin lamma balagha dhalika aqamu ala ma'an lailataini yufakkirun. Maka kaum muslimin ketika mendengar berita tersebut maka mereka bermalam di daerah Ma'an tadi dua malam. Bermusyawarah. Berpikir bagaimana ini. Jumlahnya terlalu banyak. Sampai seratus ribu lebih. Kalau ada yang berkata, Naktub ila Rasulullah SAW. Kita tulis surat kepada Rasulullah SAW. Nukhbiruhu bi'adadi aduwina kita beritakan jumlah pasukan musuh kita. Imma an yumiddana birrijal. Bisa jadi beliau akan mengirimkan bala bantuan kepada kita. Atau akan memerintahkan kita dengan perintah-perintah yang lain. Maka kita jalani perintah itu. Tetapi manusia mereka memiliki pendapat yang lain. Bahkan Abdullah bin Rawaha syajja'an nas Abdullah bin Rawaha waqala Abdullah bin Rawaha memberikan semangat mereka dan berkata wallahi innallati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna asyhadah sungguh apa yang kalian tidak sukai ini adalah yang kalian cari bukankah kalian berangkat menginginkan syahid sekarang kesempatan dengan musuh yang besar ini kita akan mendapatkan syahid wa man nuqatilun nas Kita tidak berperang karena jumlah, tidak berperang karena kekuatan kita, tidak berperang karena kita banyak, tidak. Kita berperang karena hadad din, karena agama ini alladhi akraman Allah bihi yang Allah muliakan kita dengan agama ini. Fantaliqu fa innama hiya ihdal husnayain berangkatlah karena sesungguhnya hanya ada dua pilihan kebaikan imma nasr wa imma syahada tidak ada pilihan ketiga pilihannya hanya dua menang atau syahid imma duhurun wa imma syahada imma kemenangan wa imma mati syahid Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka manusia pun membenarkan ucapan Abdullah bin Rawaha. Qad wallahi sadaqa ibn Rawaha. Sungguh demi Allah, sadaqa ibn Rawaha, benar ibn Rawaha. Memang kita berangkat berperang bukan karena jumlah kita banyak, bukan karena kita kuat, bukan karena urusan adad atau udad. Adad jumlah dan persiapannya. Bukan karena itu. Nukatil ala din. Kita berperang karena agama. Kita berperang karena agama yang telah memuliakan kita. Dan kita berangkat ingin mendapatkan syahid. Famadhan hatta idha kanu bituhumin. Maka berangkatlah mereka. Hingga ketika mereka sampai di daerah yang namanya Tuhum Tuhumul Balqa di dekat Balqa. Laqiyatuhum jumu'u Herakl. Kaum muslimin bertemu dengan pasukan Heraklius dari Romawi dan melihat pula pasukan Arab yang bergabung dengan mereka di satu daerah yang disebut dengan Masyarif ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة maka mendekatlah pasukan Romawi dengan pasukan Arab yang bergabung bersama mereka dan kaum muslimin juga bergeser ke daerah yang namanya Mu'tah. Dan inilah sebabnya dinamakan perang ini perang Mu'tah. Faltaqan nas indaha maka terjadilah peperangan antara dua pasukan tadi yang sangat-sangat-sangat tidak seimbang. Hanya berapa ribu orang dengan seratus ribu orang lebih. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Mulailah pimpinan mereka membuat uh, murabba atau ta'abba'a lahum al-muslimun. Biasa pasukan perang di saat itu akan dibagi empat. Pasukan tengah, sayap kanan, sayap kiri, dan ada pasukan di belakang. Sehingga jumlahnya lima, karena depan pula akan ada lagi pasukan terdepan. Ikhwan bin Di sayap kanan dipimpin oleh Udrah atau dari suku Udrah namanya Qutbah ibni Qatadah. Sedangkan di sisi kiri, sayap kiri dipimpin oleh seorang dari kalangan Ansar. Namanya Abayah ibni Malik. Thummal nas. Kemudian bertemulah dua pasukan. Waqtatalu dan terjadilah peperangan. Faqatala Zaid ibni Harithah birayatin birayati Rasulullah SAW. Maka berperanglah Zaid ibn Harithah memimpin pasukan dengan memegang bendera dari bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah hatta syata fi rimahil qaum hingga berdarah-darah beliau ditombak-tombak musuh. Thumma akhadha Ja'far faqatala biha. Ini bahasa lain dari terbunuhnya beliau syahid radhiyallahu taala anhu. Darahnya sudah meleleh di tombak-tombak musuh yang terbunuh. Maka diambillah bendera sesuai dengan arahan Rasulullah SAW oleh yang kedua yaitu Ja'far ibn Abi Thalib. Faqatala biha hatta idza alhamahu alqital iqtahama an farasin lahu syaqra fa'aqaraha. Ketika Ja'far berperang sampai masuk ke tengah-tengah musuh dan beliau melihat tidak akan mungkin bisa selamat, maka beliau turun dari kudanya dan beliau sembelih kudanya dan kemudian beliau melawan dengan tanpa kuda sampai matinya. Qatala al-qaum hatta qutila. Beliau memerangi kaum sampai terbunuh dan terucap ucapan syair dari mulut beliau sebelum terbunuh ya habbadal jannah waqtirabuha tayyibatan wa baridan syarabuha warumu rumun qaddana adabuha kafiratan ba'idatun ansabuha alayya idlaqituha dirabuha kata Zaid sungguh aku sangat berharap surga dan kedekatannya. Sangat indah, dingin minumannya. Romawi memang Romawi telah dekat adabnya. Kafir jauh dari kebenaran nasab-nasabnya. Atasku ketika aku menemuinya harus memukulnya. Ini ucapan terakhir dari beliau yang biasa kaum muslimin ketika mendengar syair itu langsung nempel di telinga mereka terhafalkan. Bahkan jangankan tiga baris seperti ini. Sampai ratusan bait ribuan bait mereka hafal kalau bentuknya syair. Sehingga di antara sumber-sumber sejarah adalah syair. Di antara sumber-sumber sejarah adalah syair. Ini syair ketika dibacakan di sini, ini syair ketika dibacakan di sana. Karena isinya menceritakan apa yang terjadi. Qala Ibnu Hisham, Ibnu Hisham meriwayatkan. Haddatsani man asik min ahli ilm menyampaikan kepadaku dari orang-orang yang terpercaya dari para ulama bahwa Ja'far bin Abi Thalib memegang bendera dengan tangan kanannya Kemudian mereka menebas tangan kanannya sehingga terputus tangan kanannya. Fa'akhadahu bishimalih. Beliau mengambil dengan tangan kirinya. Maka kemudian mereka pun menebas tangan kirinya sehingga terlepas bendera tersebut. Ja'far masih mengambilnya dengan dua potongan tangannya, di peluknya, di dadanya. Waruya dan diriwayatkan saat itulah ada seorang Romawi yang menebaskan pedangnya ke ujung belahan rambutnya sehingga beliau terbelah dua radhiyallahu taala anhu wa ardahu dan beliau baru berumur 33 tahun Ikhwan ibn a'azakumullah dan Nabi menghabarkan bahwasanya beliau Ja'far ibn Abi Talib Allah berikan pengganti dari tangan dari kedua tangannya yang putus dua sayap. Di dalam jannah yatiru bihi ma haitsu Dia bisa terbang ke sana kemari dalam surga sekehendaknya. Wa yuqalu dan dikatakan inna rajulan minar rumi darabahu yawma idin darbatan faqata'ahu binisfain. Diriwayatkan bahwasanya seorang Romawi menebasnya sehingga beliau terbelah dua radhiyallahu taala anhu. Qala Ibnu Ishaq Ibnu Ishaq meriwayatkan, "Falamma qutila Ja'far." Ketika terbunuh Ja'far bin Abi Thalib, maka diambillah bendera oleh Abdullah bin Rawaha. Dalam perang ketika itu menang atau tidak adalah benderanya. Selama bendera masih berkibar, masih tinggi, maka masih belum terkalahkan. Sehingga dengan segera sebelum bendera itu jatuh ke tangan mereka diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Thumma taqaddama biha wa huwa ala farasin. Abdullah bin Rawaha langsung memacu kudanya menghadapi musuh dan mendekat kepada musuh. Faja'ala yastanzil nafsahu dan beliau berusaha untuk menundukkan dirinya. Karena beliau terkena keraguan sedikit, maka dia berkata pada dirinya sendiri dengan syairnya, Aqsamtu ya nafsu. Latanzilannahu. Latanzilanna. Au latukrahanna. Aku bersumpah wahai jiwaku. Turunlah. Ini yani majulah ke medan tempur. Majulah atau aku paksa engkau untuk maju. In ajlaban nasu wa shaddur rannah. Ma li araki takrahinal jannah. Ketika mereka sudah bersorak-sorai dengan suara yang bergemuruh dan menjerit-jerit. Mengapa? Aku melihat engkau tidak suka surga. Mali, araki, takrahin al-jannah. Wahai jiwaku, apakah engkau tidak suka surga? Qad talama qad kunti mutmainna. Sungguh sudah panjang engkau hidup tentram. Hal anti illa nutfatun fi syannah. Engkau tidak lain kecuali nutfah yang terpancar. Ini yang diriwayatkan dari beliau syairnya. Diriwayatkan juga ucapan beliau. Ya nafsu illa tuqtali tamuti. Wahai jiwa, kalau engkau tidak terbunuh sekarang, engkau pasti akan mati. Hada himamul mauti qad suliyat. Sekarang ini tempat kematian yang sangat bagus. Ada di hadapanmu. Artinya kalau tidak terbunuh di sini mati juga. Tetapi kematian yang paling mulia ya di sini, di dalam jihad. Wa ma tamannaiti faqad utiti. Apa yang kau angan-angkan sudah diberi. In taf'ali fa'ilahuma hudid. Fa'ilahuma hudita dan kalau engkau melakukannya engkau akan terbimbing dengan hidayah. Fanazala maka beliau pun maju dengan semangat. Falamma nazala atahu ibnu ammin lahu bi'araqin min lahmin. Sebelum itu, sebelum beliau maju, ada saudaranya, anak pamannya. Berarti misanannya. Faqala syudda bihada sulbak. Kokohkan punggungmu dengan ini. Daging. Untuk dimakan. Dan mereka biasa menganggap Makan itu untuk kekuatan punggung, untuk semangat kuat itu punggung yang disebut. Sudah bihada sulbak, kokohkan dengan daging ini punggungmu, makan. Fa innaka qad laqita fi ayyamika hadhihi malaqit. Engkau telah menemui dalam peperangan ini sesuatu yang berat, makan. Biasanya orang dalam perang lupa dengan makan. Maka beliau pun mengambil satu bongkah daging dan beliau kunyah. Intahasa minhu nahsatan. Baru sekali gigitan dia mendengar riuh pasukan bertempur di tengah-tengah manusia. Faqala wa anti fid dunya. Dia tersadar. Engkau wahai jiwaku masih di dunia. Kemudian dia lemparkan sisa dagingnya dan beliau maju ke depan membawa pedangnya fataqaddama faqatala hatta qutil beliau maju bertempur sampai terbunuh wa akhadha raya sekarang diambil raya bendera oleh seorang dari pasukan yang tidak disebut oleh Rasulullah SAW namanya karena tiga-tiganya sudah terbunuh Zaid bin Harithah Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawaha maka seorang sahabat dari suku Benil Ajlan memegang bendera tadi namanya Thabit ibni Akram Thabit ibni Akram mengambil bendera kemudian berkata ya ma'syaral muslimin wahai kaum muslimin istalihu ala rajulin minkum carilah musyawarahlah untuk mencari pemimpin yang memegang bendera ini faqalu anta kata mereka engkau yang memimpin kami. La ana ma bifa'il. Aku enggak akan melakukannya. Aku tidak mampu. Fastalihin nas, cari manusia, cari orang yang lebih pantas. Maka mereka pun sepakat untuk memilih Khalid ibn Walid. Karena beliau radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang di masa jahiliyahnya selalu memimpin perang. Artinya ahli strategi dan ahli dalam memimpin perang. Falamma akhadar rayah dafa'al qauma wahashabihim. Ketika mengambil bendera itu, maka beliau menggeser pasukan, membaginya menjadi dua. Inhaza al-qaum, satu bagian disuruh untuk berbaris berperang. Berbarisnya dalam keadaan memanjang ke kanan dan ke kiri. Sehingga seperti jumlah yang sangat besar dan kemudian memerintahkan pasukan yang lain untuk memacu kudanya nanti setelah peperangan sudah berkecamuk. Tujuannya kata beliau terbangkan debu. Artinya angkatlah debu dengan kuda-kuda kalian. Dari ujung kanan ujung kiri semuanya satu. Satu baris saja. Maka barakallahu fikum ketika perang sudah mulai berkecamuk. Mulailah pasukan yang berikutnya yang kedua memacu kudanya mengangkat debu terlihat oleh pasukan Romawi di ujung padang pasir sana debu dari kanan sampai ke kiri terkesan banyak sekali pasukan kata mereka yang sedikit ini saja kita kewalahan apalagi datang segitu banyaknya bantuan maka mereka pun mundur sehingga barakallahu fiikum Khalid bin Walid kemudian menyatakan bahwa mereka sudah mundur. Artinya bukan kita yang lari. Mereka sudah mundur. Kita balik. Fakalan nas maka manusia pun menyatakan apakah kita lari? Tidak. Kita tidak lari, mereka yang lari. Karena strategi tadi mereka sudah gentar untuk melawan kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah SAW di Madinah menceritakan apa yang terjadi di Mu'tah minallahi taala dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan siaran langsung ketika dipimpin oleh Zaid Rasulullah SAW menyatakan sekarang pasukan dipimpin oleh Zaid Zaid terbunuh sekarang pasukan dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Talib kita lihat ucapan Ibnu Hisham di sini. Walamma usibal qaumu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagani. Ketika terjadi peperangan tersebut, maka sampai berita kepada bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Akhadar rayata Zaid ibn Harithah." Bendera dipegang oleh Zaid ibn Harithah faqatala biha hatta qutila syahidan. Beliau berperang hingga beliau terbunuh syahid. Thumma akhadha Ja'far, kemudian diambil oleh Ja'far, faqatala, beliau berperang hatta qutila syahida hingga beliau terbunuh syahid. Kemudian terdiam. Para sahabat menunggu. Ada apa dengan Abdullah bin Rawah? Kenapa kau Rasulullah diam? Diam sesaat hatta taghayyarat wujuhul ansar hingga wajah-wajah orang ansar sudah ketakutan kenapa ini Abdullah bin Rawaha dhannu annahu qad kana fi Abdullah ibn Rawaha ba'du ma yakrahun dikira Abdullah bin Rawaha tertimpa sesuatu yang tidak disukai apakah lari atau begini atau begitu ternyata Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya Thumma akhadaha Abdullah bin Rawaha. Baru mereka tenang. Kemudian diambil bendera oleh Abdullah bin Rawaha. Faqatala biha, beliau berperang dengannya hatta qutila syahida hingga beliau terbunuh syahid. Kalimat syahid ini terucap dari mulut Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya itu adalah persaksian dari seorang Nabi alaihi wassalam bahwa mereka benar-benar syahid. Adapun kita tidak bisa Mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Tahu dari mana? Ada beberapa orang yang terbunuh dalam perang. Ternyata dia perangnya riak. Maka matinya tidak syahid. Ada orang yang perang hanya mengais keuntungan. Mencari gonimah. Maka ketika mati, matinya juga tidak syahid. Sehingga barakallahu fiikum. Kalimat syahid dari Rasulullah SAW itu persaksian bahwa tiga tadi Ketiga-tiganya radhiyallahu taala anhum dipersaksikan matinya mati syahid. Thumma qala, kemudian beliau berkata, maksudnya mengomentari mengapa beliau diam sesaat. Baru kemudian mengatakan Abdullah bin Rawaha, "Laqad rufi'u ilayya fil jannah." Sungguh diperlihatkan kepadaku kata Nabi mereka ini bertiga ini dalam surga. Fima yaran ala sururin min dahab. Seperti seorang yang melihat dalam tidurnya. Tetapi mimpinya Nabi adalah wahyu. Hak. Diperlihatkan kepadaku seperti diperlihatkan pada orang yang bermimpi. Mereka semuanya di atas dipan-dipan mereka dari emas. Di atas pembaringan, di atas dipan-dipannya dari emas. Fara'aitu fi sariri Abdullah ibn Rawaha izbiraran. Aku melihat ranjang emasnya Abdullah bin Rawaha ada kebengkokan. Berbeda dengan dua ranjangnya dari emas milik kedua saudaranya Zaid bin Haritha dan Ja'far bin Abi Talib. Fakultu, aku tanyakan, amma hada? Karena apa ini? Fakilali maka dikatakan kepadaku madyan wa taraddudan Abdullah ibn Rawahah ba'da taraddud wa madha. Karena beliau awalnya ada keraguan. Tapi kemudian beliau paksa dirinya untuk maju berperang fi sabilillah. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Rawahah sahabat yang mulia penyair Islam. Syair-syair beliau sangat-sangat membanggakan. Bahkan ada pembelaan terhadap Islam. Ada penjelasan terhadap kebenaran Rasulullah SAW dan seterusnya. Sehingga berita seperti ini bukan sama sekali untuk menjelekkan beliau. Wallahi, wallahi. Kalau kita di posisinya, belum tentu kita selamat dari keraguan itu. Karena dihadapinya bukan sedikit jumlahnya, bukan kecil pasukannya, dan bukan sedikit senjatanya. Mereka besar berlipat-lipat kali dari pasukan muslimin. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falaman sarafa Khalid bin Nasi akbala bihim qafila. Ketika berangkat Khalid bin Walid membawa manusia kembali pulang Walamma danau minal Madinah ketika mendekat Madinah talaqahum Rasulullah sallallahu wal muslimun. Mereka disambut oleh Rasulullah sallam dan oleh kaum muslimin. Walaqiyahumus sibyan yashtaddun. Mereka semua menyambut termasuk anak-anak kecil berlarian mencari bapaknya masing-masing. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muqbilun alal qaumi ala dabbah. Sedangkan Rasulullah SAW menyambut mereka di atas kendaraannya. Faqala khudus sibyan. Kata Nabi, ambillah anak-anak itu. Fahmaluhum wa'atani ibni Ja'far. Maka dibawa anak-anak itu oleh orang-orang tua. Dan Rasulullah SAW mengambil anaknya Ja'far ibn Abi Talib di pangkuannya. Fa'ata bi Abdullah ibn Ja'far fa'akhadahu. Kemudian diserahkan kepada kakaknya Abdullah bin Ja'far. Ambil anak ini. Karena Rasulullah SAW tahu bahwa bapaknya sudah terbunuh. Radiyallahu ta'ala anhu. Waja'ala an-nas yahudduna 'ala al-jaysh turab Mulailah manusia melempari mereka dengan pasir sambil berkata ya furar farartum fi sabilillah kalian lari dari perang kalian pengecut dan seterusnya dengan melempari tanah. Fayaqulu Rasulullah sallam maka Nabi pun berkata, "La, laisa bil furar, walakinnahumul qurrar." Mereka bukan firar, tetapi qurrar. Kalau dengan kaf, qurrar artinya yang akan mengulangi, yang akan bangkit kembali, yang akan berperang kembali, melawan kembali. Itu namanya qurrar. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Dari kata karrah dari kata karratan. Qala wa kana mimma bukiya bihi ashabu mu'ta min ashabi Rasulullah SAW qaul Hasan bin Thabit. Dan yang membuat mereka sedih pasukan Mu'tah dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah ucapan Hasan ibn Thabit dalam syairnya. Ta'awwabani ليل بيثرب أعسر وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكر حبيب هيجت لي عبرة سفوحا وأسباب البكاء التذكر تذكر بلى إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلى thumma biru. Dikatakan dalam syairnya, ta'awwabani lailun, malam melewati aku di Yathrib, Yathrib nama lain Madinah. Di Yathrib, malam yang paling menyedihkan. Wahamun dan kebingungan gundah gulana yang meliputi kami. Mana waman nasu mushiru. Manusia hampir nggak ada yang tidur malam itu. Lidikra habibin. Karena ingat orang-orang yang dicintai. Hayyajat li ibratan. Yang menyebabkan air mataku menetes. Safuhan wa asbabul buka. Dan sebab tangisan tersebut adalah at-tadakkur. Karena ingat kepada sahabat-sahabat teman-teman yang dicintai. Bala tentu memang kehilangan orang yang dicintai adalah belia, musibah Wa kam min karimin yubtala. Betapa banyak orang yang karim diuji dengan ujian seperti ini. Thumma yasbiru. Tapi kemudian sabar. Ra'aitu al muslimin. Tawaradu syu'uban. Wa khalafan. Ba'dahum yata'akharu. Wala yub'idanna Allahu qatla tataya'u bimu'tah minhum dul janahaini ja'faru. Aku melihat orang-orang baik dari kalangan muslimin yang satu persatu terbunuh. Syu'uban wa khalafan ba'dahum yata'akhkharu yang sebagian lain masih belum mendapatkan giliran. yata'akharu masih di belakang. Fala yub'idannallahu qatla tataya'u bimu'tah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjauhkan orang-orang yang terbunuh di Mu'tah minhum Haini Ja'faru. Di antara mereka adalah Duljana Haini Ja'faru. Ini Ja'far bin Abdul Talib dijuluki Duljanahain. Ikhwan bin Azakumullah ketika beberapa masyarakat melempari dengan tanah sambil menyatakan wahai pelari-pelari dari perang dan Rasulullah SAW membela mereka bukan teror tapi karar beliau memuji dan menghormati pasukan tadi yang banyak terbunuh dalam pasukan tersebut. Apakah kalian tidak melihat bagaimana mereka perjuangannya menghadapi sekian banyak pasukan Romawi? Sebagian mereka terluka, sebagian mereka terbunuh. Dan di antara mereka ada Ja'far bin Abi Talib yang Nabi menyatakan dul janahain. Artinya perjuangan itu tidak sia-sia. Barakallahu fikum. Tidak dinilai kemenangan atau kekalahan tetapi dinilai bagaimana perjuangan yang mereka lakukan dengan mati-matian. Mereka rela untuk mengorbankan nyawanya dan sudah terbukti sekian mereka terbunuh termasuk Ja'far Dul Janahain. Ikhwan ibn demikian sebagian syair dari Hasan bin Thabit karena terlalu panjang kita tidak semua kita baca. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang Fathu Makkah. Fi syahri Ramadan sanata thamanin. Fathu Makkah di bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriyah. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد بعثه إلى مؤتة maka Nabi tinggal di Madinah setelah mengutus pasukannya ke Mu'tah di bulan Jumadil Akhirah dan di bulan Rajab. Thumma inna Bani Bakr ibni Abdi Manah ibni Kinana adat ala Khuza'ah. Kemudian suku Bani Bakr ibni Abdi Manah dari suku Kinana mulai mengganggu Bani Khuza'ah. Masih ingat perjanjian Hudaybiyah. Di antara keputusan yang disepakati di Hudaybiyah bahwa di dekat Mekah ada dua suku yang bukan suku Quraisy. Ada dua suku yang bukan suku Quraisy. Satu Banu Bakar, satu Banu Khuza'ah. Ketika perjanjian tadi mereka ditanya, mau bergabung dengan muslimin atau dengan musyrikin? Mau bergabung dengan Quraisy atau dengan kaum muslimin? Maka Bani Khuza'ah menyatakan kami bersama kaum muslimin. Sedangkan Banu Bakar mengatakan kami bersama Quraisy. Apa maknanya? Maknanya kalau bersama Quraisy maka terikat perjanjian bersama Quraisy. Kalau dia bersama muslimin terikat perjanjian bersama kaum muslimin. Maka walaupun Bani Khuza'ah di dekat Mekah tetapi hukumnya mereka seperti muslimin tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi, nggak boleh dibunuh. Demikian pula barakallahu fiikum sebaliknya. Ternyata di tahun tersebut dalam keadaan di bulan Jumadil Akhirah Banu Bakar yang ikut Quraisy menyerang suku Bani Khuza'ah. Yang sebagian mereka sudah muslimin. Sebagian mereka bahkan sudah sholat. Wa kana alladhi haja ma baina Bakrin wa Khuza'ah anna rajulan min Bani al-Khadrami ismuhu Malik ibn Abbad وحلف الحضرمي يومئذ إلى الأسود ابن Razan خرج تاجرا yang menyebabkan terjadinya pertikaian tersebut adalah seseorang dari suku Banil Hadrami Namanya Malik ibn Abbad. Dia bergabung dengan Hadrami pada hari itu. Bergabung dengan Aswad ibn Razan. Keluar sebagai pedagang. Falamma tawassata ardu khuza'ah. Ketika dia berada di tengah-tengah Bani Khuza'ah. Adau alaihi faqataluhu. Diganggu kemudian dibunuh. Wahdu malahu, bahkan dirampas hartanya. Fa'adat Banu Bakar ala rajulin min Khuza'ah. Maka Bani Bakar pun sama menyakiti, mengganggu seorang dari Bani Khuza'ah. Fakatalu mereka bunuh juga. Fa'adat Khuza'ah qabila al-Islam ala Bani al-Aswad ibn Razan ad-Dili, yaitu Salma wa Kulthum wa Du'aib. Faqataluhum 'inda ansabil haram. Bahkan kemudian mereka membunuh tiga orang. Aswad ibn Razan Ad-Dili membunuh Salma wa Kultum wa Du'aib. Tiga orang. Dan dibunuhnya di perbatasan haram. Yani hijara taj'al alamah bainal hilli wal haram. Ada batu di sana menjadi tanda ini haram, ini hil. Ini batas haram dan ini sudah keluar di batas tersebut dibunuhnya. maka natil hudnah maka ketika hudnah ketika terjadi perdamaian ini perjanjian Hudaybiyah mereka masih memegang dendam masih memegang dendam ditahan-tahan karena perjanjian tadi ternyata suatu saat mereka nggak kuat maka mereka pun menyerang ingin membalas yang dulu padahal sudah ada perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang biidnillahi taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.